Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah taala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah berkumpul bersama di masjid ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan <clears throat> bisa menjadi wasilah kita untuk nanti diwafatkan dalam kondisi khusnul khatimah. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita membahas tentang bejana-bejana surga. Jadi kalau bejana di dunia itu kan kita tahu ya ada gelas, ada cangkir, piring ya Nah, di surga juga ada seperti itu, tetapi sebagaimana sudah kita ketahui bersama, kesamaan antara benda-benda surga dengan benda-benda dunia hanya pada nama. Adapun sifatnya sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena apa-apa yang di surga itu kita nggak pernah tahu. Sebagaimana dikatakan Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar a'dattu aku menyediakan kata Allah aku menyediakan li'ibadis salihin bagi hamba-hambaku yang soleh la aynun ra'at perkara yang belum pernah terlihat oleh mata wala udhunun sami'at belum pernah terdengar oleh telinga wala khotoro ala qalbi bashar dan belum pernah terbersit dalam kalbu seorang manusia pun. Jadi barang-barang surga itu hanya sama pada nama saja adapun hakikatnya sangat jauh berbeda. Saya bacakan Bapak Ibu <clears throat> Bejana surga bermacam-macam. Di antaranya digunakan untuk perhiasan dan digunakan untuk makan minum. Al-Quran telah menyebutkan bahwa bejana-bejana ini sebagiannya terbuat dari emas dan sebagian lainnya terbuat dari perak. Nah, itu bejana-bejana surga Bapak Ibu karena di surga tidak ada taklif, tidak ada yang namanya haram, mubah, halal tidak ada, semuanya boleh di surga itu. Tetapi ketika di dunia kita tidak boleh makan minum dengan bejana eh, emas maupun perak. Bejana-bejana itu berupa gelas, cerek, serta cangkir yang terbuat dari emas dan perak dengan bentuk yang indah dan enak dipandang. Sehingga semua itu menambah keindahan segala yang ada. Selain itu, agar makanan dan minuman di surga menjadi lebih nikmat karena indahnya gelas, cangkir dan cerek membuat minuman semakin indah dan nikmat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua sebagai penduduk surga. Makasih nak ya. Jazakallahu khairan. Mereka terpesona dengan keabadian, kenikmatan, serta perasaan melambung dengan kelapangan dan kegembiraan. Intinya, tiada sesuatu dalam surga yang disediakan Allah Ta'ala kecuali menambah kecantikan dan kenikmatan yang memuncak. Nah, tentang bejana-bejana ini Bapak Ibu silakan dibuka surat Al-Waqiah mulai ayat 17 sampai 24. Nah, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun." Ya, yatufu 'alaihim tawaf atas mereka. Maksudnya mereka dikelilingi oleh wildanum mukhalladun, anak-anak muda yang tetap muda, jadi abadi. Ya ini sebagai penegasan karena semua penduduk surga itu muda-muda Bapak Ibu antara 30 sampai 33 tahun. Tetapi anak-anak ini itu anak-anak kecil ya, anak-anak kecil. Sebagaimana rumah ketika ada anak kecilnya kan seneng ya, ada hiburannya gitu. Di surga juga seperti itu akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Jadi mereka itu berkeliling membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir min ka'sim min wa ka'sim min ma'in. Nah, minuman-minuman surga itu kan ada khomernya Bapak Ibu. Tapi khamar surga sangat jauh berbeda dengan khamar dunia. Kata Allah Ta'ala, La yusadda'una anha wa la yunzifun. <clears throat> La yusaddauna anha mereka tidak pening karenanya wala yunzifun dan tidak pula mabuk. Makanya kalau orang sakit kepala kan, kan namanya sudah sudah atau masdu. Nah ini la yusaddauna fiha. Mereka tidak merasa pening, la yusaddauna anha. Mereka tidak merasa pening ketika minum minuman tadi wala yunzifun dan tidak mabuk. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih walahmi tayrim mimma yashtahun dan daging burung yang mereka inginkan. Kemarin sudah kita bahas ya Bapak Ibu bagaimana burung-burung surga itu wahurun ain dan bidadari-bidadari bermata jeli kaamsalil lu'lu'il maknun laksana mutiara yang tersimpan baik Masya Allah jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Nah, maksudnya ini adalah balasan bagi orang yang bekerja, balasan bagi orang yang beramal. Makanya kalau ingin masuk surga harus banyak-banyak ber beramal. Justru nanti yang menjadikan orang itu berbeda-beda tingkatan dalam surga Bapak Ibu adalah amal amal soleh. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 15 juga tentang bejana-bejana Allah berfirman wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira wa yutafu alaihim dan diedarkan kepada mereka bi aniyatin min fiddah bejana-bejana dari perak wa akwabin dan gelas-gelas piala-piala kanat qawariro yang bening laksana kaca Masya Allah perak tapi seperti kaca Bapak Ibu kalau kaca kan pantas ini perak tapi seperti ka kaca dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda La Basul harir, kalian jangan pakai sutra. Walad dibaj dan jangan pakai dibaj ya. Ada yang mengatakan dibaj ini sutra halus, wallahu alam. Wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah dan jangan minum pada bejana emas dan perak. Ini kalau di dunia. Kalau di akhirat tidak ada batasan. Wala ta'kulu fi dan jangan makan pada piring-piringnya. Maksudnya jangan makan pada piring emas dan perak. Kenapa wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah." Karena bejana-bejana tadi buat mereka orang-orang kafir di dunia, tetapi bagi kalian di di akhirat. Ini tentang bejana-bejana surga. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, "Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illal asma'." Tiada sesuatu di dunia yang menyerupai barang surga kecuali dalam nama saja. Maksudnya apapun yang ada di surga jauh lebih mulia, lebih mahal dan lebih tinggi. Seandainya kita mengambil perak dunia kemudian dicetak tipis hingga seperti sayap lalat air yang ada di baliknya tetap tidak bisa terlihat. Tetapi gelas-gelas surga bisa melakukan hal itu dengan putih perak, masya Allah. Jadi perak tapi seperti kah? kaca. Ini tentang eh, bejana-bejana surga Bapak Ibu. Sekarang kita ganti judul pakaian dan perhiasan penduduk surga. Tidak diragukan bahwa pakaian adalah salah satu bentuk keindahan, kemewahan dan selera karena itu manusia di dunia sangat memperhatikan aspek ini dan memberikan perhatian yang besar terhadap pakaian-pakaiannya. Terutama ketika kita masuk masjid kan kata Allah taala khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ambillah perhiasan kalian baju yang paling bagus maksudnya inda kulli masjid ketika memasuki mas masjid terutama hari Jumat. Hari Jumat itu disuruh datang dengan pakaian paling baik, dengan minyak yang paling wangi dalam kondisi penampilan yang paling bagus juga. Di samping itu, mereka juga memperhatikan busana berbagai model pakaian maupun yang lainnya. Khususnya kaum wanita karena perhatian mereka terhadap pakaian sangat tinggi melebihi kaum laki-laki. Nah, ini disebutkan Allah taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 18, "Awaman yunasya'u fil hilyati." Awaman yunasya. Jadi orang-orang kafir itu kan mengatakan bahwa para malaikat itu putri-putri Allah Bapak Ibu. Nah, Allah itu marah Wong orang jahiliyah itu nggak mau punya anak perempuan ya. Ketika ada anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Tetapi ketika menisbatkan kepada Allah kok malah sesuatu yang mereka nggak suka gitu loh. Wong mereka nggak suka anak perempuan kok katanya malaikat anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Makanya dibantah sama Allah dalam surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad katakan wahai Muhammad Allah itu satu Esa ya Allahus samad Allah itu adalah Rob yang semua makhluk butuh kepadanya tapi Allah tidak butuh kepada siapapun lam yalid lam yulad Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan walam yakullahu kufuan ahad dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah taala ini membantah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah punya A, anak, Allah punya istri. Nah, sebab nuzul surat Al-Ikhlas ini Bapak Ibu adalah ketika Nabi Muhammad saw tiba di kota Madinah, kemudian orang-orang Yahudi bertanya, ya sebetulnya orang-orang Yahudi itu kan pinter kan, ngerti mereka. Tetapi ya ini mungkin sebagai bentuk apa ya, bentuk pembangkangan saja mereka bertanya, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada kami, jelaskan Tuhanmu itu diciptakan dari apa sih?" gitu. Padahal mereka hanya menyembah Allah juga kan sebetulnya. Jadi ahlul kitab itu Bapak Ibu mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala cuma caranya yang berbeda gitu loh mereka menyembah Allah tapi dengan berbuat syirik mereka mengatakan orang Yahudi Uzair putra Allah Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Allah atau Nabi Isa adalah Allah atau Nabi Isa adalah anak Allah. Kan begitu. Nah, jadi Allah itu tidak mau kecuali hanya dialah satu-satunya yang dipertuhankan begitu. Nah, orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Beritahu kami wahai Muhammad, Tuhanmu itu diciptakan dari apa?" gitu apakah dia itu diciptakan dari emas atau dari perak kemudian ketika nanti dia tidak ada siapa yang mewarisi dunia ini dan lain sebagainya maka turunlah firman Allah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pada lam yalid wa lam yulad ini bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan Uzair putra Allah, bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa putra Allah dan bantahan kepada orang-orang musyrik yang mengatakan para malaikat putri-putri Allah. <clears throat> Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf 18 أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية apakah patut ya menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan awamayyuna hilyah fil khisami ghairu mubin sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran jadi secara umum itu wanita itu kalah gitu loh ada beberapa wanita yang malah menang tapi secara umum wanita itu kah? kalah <clears throat> Kemudian namun hamba Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang beriman dari kaum laki-laki. Dia melarang mereka memakai emas dan sutra tetapi menghalalkannya untuk kaum wanita. Nah ini namanya agama Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib ditaati, apapun yang beliau larang wajib kita tinggalkan tanpa bertanya-tanya begitu. Nah sekarang kayak emas, perak, kenapa kok diharamkan atas kaum laki-laki kan? Nah ini di sini murni kita harus sami'na wa atokna. Nah ada orang mengatakan, iya kalau babi begitu saya terima karena babi jorok dan lain sebagainya. Tapi kalau emas perak, apa alasannya kok tidak boleh? Ada yang mengatakan, oh karena dulu pada zaman Nabi tidak ada mas perak. Kata siapa? Nggak ada sutra. Enggak ya. Jadi intinya agama itu adalah ittiba sami'na wa atokna. Dia juga melarang penggunaan bejana-bejana emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Hal itu tidak dilarang kecuali agar dia memberikannya kepada mereka di akhirat di akhirat kelak serta memberikan kenikmatan yang melimpah atas ketaatan mereka kepada Allah. Al-Quran telah menyebutkan pakaian dan perhiasan penduduk surga maka Allah berfirman ini dalam surat Al-Kahfi 30-31 Innalladzina amanu wa amilus solihat sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi iman dan amal so soleh. Jadi syarat untuk masuk surga Bapak Ibu adalah iman dan amal so soleh. Iman itu adalah tauhid. Ya, jadi kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala bukan yang lain. Wa amilus solihat amal soleh amal itu dikatakan soleh dan diterima ketika apa ketika sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, Inna la nudi'u ajroman ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat sebaik-baiknya. <clears throat> nah, makanya di sini ini sekecil apapun amal yang dilakukan orang beriman ya itu sama Allah Subhanahu wa taala dibesarkan Bapak Ibu. Tetapi ketika orang melakukan amalan besar tapi dia musyrik nggak diterima. nggak ada nilainya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah wa qadimna <clears throat> Wa qadimna ila ma amilu min amal, kami datangi setiap amal perbuatan yang mereka lakukan, faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amal itu sebagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Jadi haba itu adalah ketika kita pagi-pagi buka jendela, mat sinar matahari masuk, kita kepas-kepas kamar, kelihatan mabul-mabul itulah yang namanya haba haba aman surah debu yang berterbangan Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar Mereka itulah bagi mereka surga-surga aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Nah, yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan surga, Allah taala mengatakan yuhallawna fiha min asawir min zahab. Mereka dihiasi min asawir dengan gelang-gelang dari emas. Jadi nanti Bapak Ibu panjenengan di surga itu pakai gelang nanti dari emas. Loh, kalau begitu tak niru penduduk surga atau ah, pakai gelang emas sekarang tidak boleh. Kecuali jaringan perempuan tidak apa-apa gitu kan yuhallawna fiha min asawir min zahab mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas yalbasuna thiyaban khudron dan mereka memakai pakaian hijau min sundusin wa istabrak dari sundus sundus itu sutra halus dan istabrak itu sutra tebal ya dulu itu kalau nggak salah zaman dulu pas masih kecil itu ada sarung nomor satu atlas nomor dua asundus masih ada ya sekarang ya Pak Erwan ya asundus masih ada sundus ya muttaqiina fiha alal araik kata Allah mereka bertelekan bersandar-sandaran ya di, di dalam surga itu di atas sofa di atas dipan-dipan nikmat thawabu wa hasunat murtafaqo itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah Masya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum semua Bapak Ibu para penduduk surga yang masuk ke dalamnya tanpa adab maupun hisab kemudian para mufassir tentang firman Allah yuhallawna fiha min asawir min zahab mereka diberi hiasan dalam surga itu dengan gelang emas wayalbasuna thiyaban khudron dan memakai baju hijau dari sundus ya sutra halus dan sutra tebal tentang ayat ini para mufassirin berkata tiada seorang pun dari penduduk surga kecuali di tangannya ada tiga gelang Masya Allah ada tiga gelang Pak Kadir ya hmm. iya di surga nggak ada pegadaian ada tiga gelang ya gelang dari emas dari perak dan dari mutiara tapi subhanallah ya Emas perak dengan mutiara ini mahal mana? Mahal? Bukan mutiara. Mahal semua. Enggak untuk bejana-bejana yang diharamkan itu kan bejana emas dan perak gitu loh. Bejana emas dan perak. Jadi kalau ada gelas emas, gelas perak haram nggak boleh dipakai. Tapi kalau misalnya ada gelas dari mutiara misalnya, karena nggak ada larangan, maka silakan dipakai. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua karena waktu itu mungkin jarang yang mutiara ya yang paling banyak emas dan perak dan rata-rata kebiasaan Romawi dan Persia. Kalau Romawi kan emas, Persia kan dan kan perak. Jadi kebiasaan mereka waktu itu adalah ketika Romawi itu apapun emas, gelasnya emas, piringnya emas, segala macam Persia adalah perak, mungkin kemungkinannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada bangsa Arab dengan sesuatu yang mereka apa, yang mereka temui waktu itu. Karena memang mutiara belum ada, maka beliau tidak mengharamkan mutiara. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Tapi insya Allah yang kuat itu yang pertama. Karena yang larangan itu terjadi pada emas perak, maka mutiara tidak menjadi masalah kalau ada gitu loh. Mungkin di rumah Pak Kadir ya wa hullu asawira min fiddah wa hullu asawira min fiddah dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak ini surat al-insan 21 jadi dalil bahwa penduduk surga itu dikasih gelang nanti semuanya laki perempuan gitu kan Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 23 Allah berfirman yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa di surga mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang emas dan mutiara walibasuhum fiha harir dan pakaian mereka adalah sutra ya pakaian mereka adalah sutra Kemudian dijelaskan Bapak Ibu ini tentang keutamaan wudhu ya. Jadi meskipun gelangnya, meskipun semua penduduk surga itu dikasih perhiasan gelang ya. Tetapi perhiasan yang dipakaikan ini berbeda-beda. Nah, tentang keutamaan wudhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu' perhiasan sampai kepada seorang mukmin sesuai sampainya air wudhu. Ya. <clears throat> Tapi kalau wudhu kan semuanya kan sama gitu wudhu itu. Masa ada yang beda wudhunya? Tablughul hilyatu minal mu'min ya yablughul wudhu. perhiasan sampai kepada seorang mukmin sesuai sampainya air wudhu. Ya, ini mungkin maksudnya ketika kita berwudhu itu harus super-super sempurna. Jangan sampai ada anggota wudhu yang belum tersentuh air gitu. Misalkan ketika kita membasuh wajah misalkan. Nah itu jangan sampai sini belum kena gitu. Ini kan batasan wajah kan ini sampai sini ya. Mulai atas sini sampai bawah sini. Kemudian batasan tangan, siku ya. Banyak orang yang berwudhu itu Pak, Bu, sikunya masih kering Kemudian tumit, ya banyak orang yang berwudu tapi tumitnya tidak kena air. Dan kalau zaman sekarang ya malah orang itu apalagi pas pernikahan malah tidak pakai sholat karena dia nggak bisa berwudu kan. Kalau berwudu buyar semua itu paesannya itu. Ya makanya kalau menikah harus jadi paes macem-macem lah. Kalau dalam kondisi haid sih tidak masalah gitu kan. Tapi kalau tidak haid daripada tidak sholat yang mending nggak usah dipacai apalagi mahal sekali kan begitu nah Abu Hurairah Bapak Ibu Abu Hurairah beristihad ketika dia mengusap tangan membasuh tangan itu sampai ketiak itu Abu Hurairah karena mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tetapi para ulama mengatakan ini ijtihad murni Abu Hurairah gitu loh. Jadi kalau kita berwudu ya nggak perlu sampai ketiak, sampai siku saja karena Allah mengatakan faghsil oh, wa aydiyakum ilal marafiq dan tangan-tangan kalian sampai si siku. atau bari berkata, makna ayat ini sesungguhnya mereka memakai perhiasan berupa gelang-gelang dari emas di samping itu mereka juga memakai pakaian-pakaian sundus, sutra halus dan istabrok yaitu sutra tebal. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 23 Bapak Ibu Allah berfirman Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemana? cinta cinta min tahtial anhar ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi intinya untuk masuk surga itu harus ada amal. Jangan sampai kita itu nggak ada amal satu. Yang kedua, ketika kita sudah beramal itu kita perhatikan ini kira-kira sudah benar ndak karena banyak orang mengerjakan amal soleh dianggapnya ada pahalanya, rupanya nggak diterima, gitu loh. Rupanya tidak di diterima. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang-orang yang terhadap diterimanya amal lebih besar perhatiannya daripada amal itu sendiri. Jadi kita beramal penting tapi lebih pentingkan untuk syarat-syarat agar agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib membaca firman Allah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena Allah menerima amal hanya dari orang-orang yang ber bertakwa. Karena ada orang Pak sholat zakat, puasa gitu kan. Tapi kalau dia musyrik pakai jimat kedukunnya habis amalnya percuma nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertaubat gitu kan. Atau kadang-kadang orang mengerjakan amal ikhlas tapi kemudian disebut-sebut ya riak dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi ketika kita sudah mengerjakan amal itu mari kita jaga jangan sampai kemudian amal ini hilang. Karena amal ini kalau nggak dijaga bisa hilang Bapak Ibu mungkin karena disebut-sebut, mungkin karena ria, atau mungkin karena kita melakukan dosa-dosa, sehingga amal-amal itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang datang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disuruh sadat mau, suruh sholat lima waktu mau, suruh puasa Ramadan mau, disuruh zakat, disuruh haji dan berjihad dia tidak mau dia tidak mau sodako tidak mau jihad gitu loh jadi dia tidak mau sodako tidak mau ji jihad apa kata Nabi la sodako wala jihad mata tadkhulul jannah nek kon ndak gelem sodako ndak gelem jihad terus masuk surga mbek apa gitu ini menunjukkan bahwa sodako sama jihad itu menjadi sebab terbesar seseorang masuk surga surga. Makanya Bapak Ibu apa? Harid ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital. Wahai eh, orang-orang uh, beriman, motivasi ya, gerakkan orang-orang beriman itu untuk berperang. Ya berperang di sini bukan berperang tapi paling tidak latihan lah ya, paling tidak tidak paling tidak latihan gitu. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu nggih, Taliban menang ya. Jadi insyaallah Afghanistan menjadi negara Islam ini mudah-mudahan nanti bisa merembet ke negara-negara yang lain. Iya, jadi Amerika yang begitu kayanya kalah dengan orang-orang yang hidup di gunung-gunung itu. <clears throat> Sekarang orang itu kan bahas perang dikit, bahas jihad dikit kan dianggap teroris, makanya nggak berani bahas jihad. Nah, tetapi sebetulnya justru dengan jihad itulah Islam menjadi kuat. Ketika kaum muslimin pada nggak berani jihad, akhirnya mereka diombang-ambingkan di mana-mana begitu. Dan yang namanya jihad bukan berarti kita harus memerangi siapapun ngebom sana sini, bukan, bukan itu. Itu hanya beberapa eh, kelompok yang dibuat untuk untuk membuat Islam citranya menjadi jelek. <clears throat> Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari Barok bin Azib ya dia berkata, Uhdiya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saraqatun min harir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah sebuah kain sutra. Faja'alan nasu yatadawalunaha bainahum maka para sahabat satu persatu membelai sutra itu. Wayak jabuna min husniha waliniha. Mereka sangat mengagumi keindahan dan kehalusan sutra itu, Bapak Ibu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atak jabu naminha. Apakah kalian kagum kepada sutra ini? Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah." Apa kata Nabi Bapak Ibu? Nabi saw alaihi wasallam mengatakan, "Waladzi nafsi biyadih demi Rob yang jiwaku dalam genggaman tangannya." lu sa'din fil jannati khairum minha. Jadi tisu sapu tangan, sapu tangan ya milik Sa'ad bin Mu'adz yang ada di surga itu jauh lebih baik daripada sutra yang sangat dikagumi para sahabat tadi. Jadi tisu yang buat lap mulut ya di surga itu itu jauh lebih baik daripada sutra duni dunia. Jadi ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu tadi sebagaimana panjenengan semua mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih hadiah sutra sangat halus gitu kan dan sangat indah Para sahabat kagum satu persatu membelai, satu persatu ya Allah ceindahnya gitu kan. Nabi bertanya, kalian heran dan kagum tak kepada sutra ini? ya wahai Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lamanadilu sa'din fil jannati khairum minha. Sungguh tisu-tisu sapu tangan sapu tangan milik Sa'ad ibnu Mu'ad di surga jauh lebih baik dari darinya. Nah, saat bin Mu'adz di sini ini meninggal ya Bapak Ibu meninggal karena jihad. Jadi meninggalnya itu bukan di medan perang, jadi setelah perang dia terluka, terus satu bulan kemudian meninggal dunia. Siapa sih saat bin Mu'adz ini? Saat bin Mu'adz ini adalah orang Ansor, Sayyidul Aus, pemimpin suku Aus. Ikut berperang ya pada perang Badar. Kemudian saat terjadi perang Khandaq, apa perang kondak kondak itu apa? Dalam parit. Di mana? Iya, jadi di Madinah itu kalau panjenengan dari arah mana ya? Dari arah kiblatain kalau mau ke arah Masjid Nabawi itu kan ada belok kanan ya. Belok kanan itu ada Asabul Masajid di situ itu daerah kondak Ya, yang dulu Pak Eka pas selfie BPR di sana itu loh. Iya, itu, itu nanti belok kanan. Nah, itu sebelah kirinya itu Asabul masa itu daerah Kondak. Kondak itu parit. Ya, ini berkaitan dengan perang Ahzab. Ya, ceritanya ada dalam surat Al-Ahzab itu. Jadi sekutu itu datang ke kota Madinah. Kemudian kondisi sangat dingin, akhirnya Salman Al Farisi memberikan saran memberikan saran ayo kita bikin parit saja. Jadi paritnya besar gitu, Hondak itu besar besar dan dalam sehingga kuda mencolot pun itu jatuh nggak bisa naik dia gitu sehingga ya mereka itu perangnya ya uncal-uncalan panah aja kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim angin angin yang memporak-porandakan pasukan kafir semua itu itu perang perang Khandaq nah eh, saat bin Muad ini terkena panah pada perang Khandaq kemudian dia hidup satu bulan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan kemah dalam Masjid Nabawi agar bisa menjenguk saat bin Muat setiap hari. Juga karena ada perawat di situ yang khusus merawat para mujahidin yang terluka dalam masjid. Nah, saat bin Muat ini meninggal pada tahun kelima Bapak Ibu. Ketika meninggal, orang-orang munafik itu kan ikut membawa jenazahnya loh cek ringannya kok ringan sekali jenazah Said apa Saad bin Mu'ad ini gitu nah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innal malaikata hamalathu para malaikat itu ikut membawa jenazah Saad bin bin Mu'ad makanya ruingan masya Allah nah kemudian dalam as-sahihain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihtazzal arshu limauti Saad bin Mu'adz jadi arus itu sampai berguncang, bergetar gara-gara matinya saat bin bin Mu'ad. Kenapa bergetar? Karena ada yang mengatakan karena saking gembiranya menyambut rohnya saat bin bin Mu'ad. Gitu Bapak Ibu tentang himpitan kuburan ya. Jadi yang namanya kuburan itu memiliki himpitan. Ya, makanya jangan pernah lupa untuk membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr ini. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang pun yang selamat dari himpitan kuburan, pasti Saat bin Mu'ad itu terlepas dari himpitan itu. Jadi saat bin Mu'ad meskipun dia orang yang begitu banyak imannya, amalnya tetap mendapatkan himpitan di kuburan kemudian sama Allah Subhanahu wa taala tsumma furrija'an kemudian di dilepaskan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya makanya kita senantiasa berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut kemudian tadi itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr ya Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita semua yang namanya malapetaka dunia maupun akhirat. Ya, jadi ini saat bin Mu'ad Bapak Ibu. Ketika masuk Islam, dia itu kan Islamnya kan melalui Mus'ab bin Umair. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di kota Makkah, beliau ngirim ke kota Madinah Mus'ab bin Umair yang nanti meninggal pada perang Uhud Mus'ab ini padahal dia sebelumnya adalah orang yang paling kaya ya jadi minyak wanginya itu bapak ibu kalau dia di jalan gang sana itu di sini sudah tercium baunya masya Allah gitu. tapi ketika meninggal itu mau dikafa, ditutup ketika mau dikafani ya ditutupi kepalanya kakinya kelihatan ditutupi kakinya kepalanya kelihatan nah saat bin Mu'ad ini meninggal karena didakwai oleh Mus'ab bin Umair nah ketika masuk Islam dia berkata kepada semua sukunya kalamu rijalikum wa nisaikum alayya haram jadi semua laki-laki dan perempuan dari kalian haram ngomong dengan aku hatta tuslimu sampai kalian masuk is Islam. Akhirnya mereka masuk Islam semua pak satu malam itu masya Allah ya. Makanya Saad bin Mu'ad ini adalah orang yang paling besar barokahnya di dalam is Islam. Karena dengan dia masuk Islam, semua sukunya masuk is Islam mungkin Pak Kadir ke Papua atau kemana mendekat dengan sana anak kepala suku gitu <laughs> Islam semua ya insya Allah demikian Bapak Ibu jazakumullah khairan terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh